Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tibar Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Maha suci Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 atau bertepatan pada tanggal 10 Anda 1430 Hijriah tentunya di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan yaitu Tele Teledakwa. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Bagaimana biasa pada kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Rahmaji Asmuri didampingi oleh rekan saya. Ya, saya Putra Pesenen. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Kak. <laughs> Senang sekali ya kalau saya tiap pagi, tiap kami bisa berjumpa dengan para pemirsa semuanya, para dai dan juga daya yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba ya yaitu lomba berdakwah bilisan melalui telepon. Dan untuk tema pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema mengenai cara husuk salat. Sekali lagi, tema pada pagi hari ini adalah cara khusus sholat dan kami mengundang partisipasi Anda di telepon 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Ya, tema hari ini begitu menarik Kak mengenai Betul. cara khusus sholat. Betul. Ini kembali lagi hmm. merupakan sebuah tema yang diangkat dari aktivitas keseharian kita Betul. yang minimal lima kali sehari kita lakukan gitu ya sebagai sebuah kewajiban terlebih lagi bagi orang-orang tertentu biasanya akan melengkapi dengan Uh, banyak sholat sholat sunnah yang ada di belakangnya. Betul, Tapi itu semua tidak terlepas dari bagaimana cara kita agar tetap khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu sekali gitu ya. dan rasanya tidak lengkap pula kalau saya nanya para dai dan juga daya tidak dinilai oleh dua orang dewan hakim yang telah hadir di studio Kaji. Betul. Kita langsung perkenalkan? Ya, kita Silahkan. perkenalkan saja. Yang pertama yang sudah hadir bersama kita adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Dede Ismatullah hmm. dan yang kedua adalah Dr. Uh, Ustaz Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Artinya selalu sehat ya. Mudah-mudahan selalu amin. sehat gitu ya. Amin, amin itu diharapkan. <laughs> Betul. Dan mungkin Kak Aji sebelum kita menerima telepon dari para dai dan juga daya yang ya. sedang mempersiapkan materi sepertinya, uh mhm. -huh. kita akan dengarkan terlebih dahulu pembekalan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. K. Haji Dedi Ismatullah SHMH kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dai yang rahimahullah Alhamdulillah kita bisa jumpa di dalam rangka Kelihatan dakwah pada hari ini. Dan mudah-mudahan di antara yang masuk pada hari ini ada yang bisa menjadi juara. Dan bagi yang ingin menjadi juara saya kira tetap itu berlatih di dalam dakwah ini. Ada tiga hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama aspek materi yang tadi dikaitkan dengan bagaimana caranya sholat yang khusyuk. Ini harus menjadi perhatian bagi para dai-dainya. Sehingga materi ini harus diberikan argumentasi dalil Quran maupun hadis atau pendapat para ulama. Kemudian yang kedua, ketepatan waktu yang diberikan, yaitu di dalam waktu tidak lebih dari tiga menit. Kadang-kadang oleh karena itulah maka pada setiap penyampaian ini tidak terlalu panjang uh, prolognya, materinya tidak ada. Jadi ketepatan waktu para dai-dai itu harus menggunakan waktu setepat-tepatnya. Kemudian yang ketiga yang akan kami nilai itu adalah vokal atau intonasi. Ini penting sekali tekanan-tekanan. Apakah dari dai-dai ini ada yang termasuk orator atau bukan orator akan kelihatan dari intonasinya. Kami mengucapkan selamat bagi dai-dai yang ikut dakwah pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sepertidak namun penuh makna di dalamnya gitu ya. Seperti tadi beliau bilang ada hmm. tiga hal Betul. yang harus diperhatikan oleh para dai dan juga daya, mm -hmm. ada penyampaian materi yang harus sesuai dengan tema, kemudian manajemen waktu harus diperhatikan dengan yeah. baik karena hanya tiga menit kita memberikan waktu kepada Anda semuanya. Dan yang ketiga adalah vokal atau intonasi pada penekanan kalimat-kalimat yang dianggap penting. Betul. Dan satu lagi -hmm. mungkin kalau boleh ditekankan pada aspek materi, jangan lupa ketika kita menyadur sebuah -hmm. uh, Al-Qur'an ya hadis maupun yang lainnya itu harus jelas gitu Quran itu surah apa ayat berapa hadis hmm. itu dari siapa dan siapa yang meriwayatkannya gitu ya sebelum kita menerima ya. uh, para dai dai yang akan bergabung bersama kita kita mungkin harus sudah sesaat terlebih dahulu ya. dan misal tetaplah bersama kami kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Teledawah. Dan kita masih terus menantikan partisipasi para da'i dan juga daya di line telepon 5743476 atau 0215743478 karena tema pada pagi hari ini adalah cara khusus sholat. Sepertinya sudah ada yang masuk Haji, kita Baik. terima dulu. Hmm, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ba Baliku ani walau ayah. Baik, dengan bapak Ibu siapa ini? Dengan Siti Nur Asia. Di mana Mbak? Tangerang. Dari Tangerang. Baik, sudah tahu temanya adalah cara khusus salat. Waktunya adalah 3 menit. Dihitung mundur dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ayuhal Mukarramun, para pemirsa TVRI dan kaum muslimin hafizakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam tema Khusyu'u fi sholat, khusyuk dalam sholat. Sungguh bahagia orang yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk karena sholat yang demikian akan menimbulkan dampak yang sangat positif dalam kehidupannya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahul mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman yaitu Mas, orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah lalu bagaimanakah salat khusyuk tersebut Salat khusyuk adalah salat yang sempurna Baik dalam segi bacaannya harus tertil juga gerakan-gerakan salatnya, yaitu menjaga rukun kauli dan fi'linya. Pusatkan pikiran kita jangan sampai kemana-mana, lepaskan semua permasalahan karena kita sedang berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Ketika, ketika kita berdiri, maka tundukkanlah pandangan kita ke tempat sujud. Ketika kita ruku, Pandanglah kaki kita, jangan marah lirik ke sana kemari, dan jangan bermain-main dengan anggota badan kita. Bagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Tirmidzi, Rasul bersabda, "Idza qama ahadukum fi sholati falyuskin atrafahu la yatamayyula tamayulu yahudi fa inna sukunal atrofi fi salati min tamami salat. Kaum muslimin hafidhukumullah. Beruntunglah orang yang salatnya sempurna dan khusyuk sehingga salatnya nanti akan mendoakannya. Karena seseorang dan pahala salatnya itu berbanding dengan keikhlasan dan kehusuannya. Rasul bersabda dari Umar bin Yasir, Inna rojula la yansurifu wa ma kutibalahu illa unsra salatihi susu humu sumunuha, rubu sudusuha, humusuha, suha, nis nisfuha. Ruahu Abu Daud wa Nasai. Jadi hadis ini menerangkan bahwa seseorang akan mendapatkan pahala sholat itu ada yang sepersepuluh, sepersembilannya saja, bahkan setengahnya. Tergantung keikhlasan dan kehusuannya. Demikianlah dakwah singkat ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Nurasyah dari Tangerang, terima kasih telah berpartisipasi. Dan perlu kita himbau mungkin kepada para daya daya ketika menyampaikan materi dakwahnya, nggak usah terburu-buru. Hmm biar tidak terjadi kesalahan sebut dari ayat Al-Quran misalkan. Walaupun hanya sedikit saja. Betul, karena secara nah. makna itu mungkin punya dampak yang cukup luar biasa gitu ya. Hmm. Baik, kita terima kembali penonton yang tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balighu anni walau ayah kasih Pak Sofian dari Tarakan, Kalimantan Timur. Apa kabar Pak Sofian? Betul sekali, Ikhwan. Ah, Mas Ramadja semuli. Ya. Gimana kabarnya Ikhwan? Alhamdulillah, sehat semua. mudah Alhamdulillah. Pak Sofian dan keluarga juga sehat ya. Pak Sofian, tema kita pagi hari ini tentang cara khusyuk dalam sholat. Waktunya yang tersedia seperti biasa hanya 3 menit, mohon diefektifkan waktunya. Silahkan, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله أما بعد hadirin ikhwatillah pemirsa TPRI rahimakumullah tema muzakarah singkat kita kali ini ialah tata cara salat ibadah yang khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala merujuk ke firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaithaanir rajiim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Alladziina yajunnuna mulaku rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Salakum al Allah subhanahu wa ta'ala berfirman minta tolonglah kepadaku kalau Allah dalam ibadah sholat sabar dan sholat dan sesungguhnya selalu khusus itu sangat berat sekali kecuali orang-orang yang ikhlas dan mau khusus dan di surah 46 nya Allah berfirman orang-orang musuh itu ialah mereka yakin akan kembali kepada aku kepada Allah dan menemui aku dan kembali kepada aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tata selalu itu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Ya iya ni Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Antak bulallah kanaka Ya Allah Beribadahlah kamu Seakan kamu Melihat Allah jika tidak Maka yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala Akan melihat kita Oleh karena Implementasi soal itu Usul itu Soal yang pertama dihisap Allah sholat Jika solat khusus Solatnya baik yakni khusus sholatnya maka ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah usul juga kunci dari jannatul firdaus yakni surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita ibadah dengan ikhlas dan khusyuk hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian adanya Mila singkat yang saya dapat sampaikan mau. Assalamualaikum. Ajma'in. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sofian dari Kalimantan Timur yang sepertinya selalu setia menemani kita di sini. Ya. Betul. Ya? Amin. Dan banyak sekali hal yang bisa kita petik uh, bahwa ada jaminannya kalau seandainya kita menjalankan salat yang khusus, mhm. jaminannya surga firdaus surga, katanya. kata ya. Allah. Terus lagi pula sholat hmm. salat tadi adalah uh, perbuatan yang pertama kali dihisab. Ya, Jadi betul. kalau salatnya baik, insya Allah yang ibadah-ibadah yang lain juga ikut baik. Itu kata beliau tadi. Amin. Mm -hmm. Dan pasti kita terus nantikan partisipasi yang lain lainnya di 5743476 atau 0215743478. Kita masih mengangkat tema mengenai cara khusus sholat dan Jangan lupa apabila sudah tersambung passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Silahkan para dai dan juga daya seperti masih terus dicoba terus ya kalian ya untuk telepon ke sini. Iya, karena uh, ini memang merupakan suatu hal yang menarik gitu ya. Oleh sebagian orang mungkin dirasakan rasanya cukup berat untuk sampai kepada tingkat kerusukan yang tinggi. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak terus berupaya untuk mencobanya, kapan kita bisa sampai gitu ya? Betul. Kalau yang, satu ini pasti sudah sampai. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam iya. warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak? Selibu Ani Walu Ayah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? Bapak Hatibi di Bojonegara Serang. Ya, baik Pak Hatibi, waktunya adalah 3 menit, temanya adalah cara khusus salat. Bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد الحسن نبينا وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم para sahibul karim muslimin dan muslimat di seluruh tanah air yang berbahagia. Izinkanlah saya untuk menyampaikan kumis uraian mengenai tema cara khusus dalam sholat. Di dalam <clears throat> surat Al-Baqarah 45 Allah telah menerangkan Wasta'inu bisabri wassalati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in Mintalah olehmu pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya sholat itu amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk, takut dan merendahkan diri kepada Allah. Salat harus kita kerjakan dengan jalan khusyuk. Sebab khusyuk merupakan ruhnya atau jiwanya salat. Yang dimaksud dengan khusyuk ialah menghadap jiwa dan raga kepada Allah dengan segala kerenan hati dan keikhlasan. Maka shalat yang akan bermanfaat itu ialah yang dikerjakan dengan khusyuk. Karena itulah salat yang berisi dan akan diterima oleh Allah. Sementara orang yang shalat dengan hati yang lengah dan alfa perbuatan itu jadi sia-sia, bukan kosong dan hampa. Maka sementara mengerjakan sholat hendaklah ia ingat selalu tertuju kepada Allah tidak boleh kepada yang lain dan ini hanya dapat capai bila di pikirannya mengikuti dengan cermat apa yang disokong oleh lidahnya para hadirin sekalian yang saya hormat ucapan takbiratul islam pada permohonan Kemudian untuk mengharamkan segala perbuatan dan semacam yang berhubungan dengan keduniaan sementara kita ada hadapan. Barangkali cukup sekian saja, tidak bisa untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Hatibi, Hatibi. ya dari Serang, Serang betul. Sebenarnya materi beliau cukup uh, menarik gitu ya Kalau kita bisa simak satu hal tadi Yang namanya khusyuk itu kata beliau adalah Ketika jiwa dan raga kita hmm. Memang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm percuma secara raga kita menghadap Allah Ta'ala tapi jiwa kita kemana-mana iya, gitu ya, betul, betul, betul. <laughs> yang paling penting adalah bagaimana niat kita untuk menghadap halik semacam betul, ya. secara totalitas gitu ya, ya betul. jangan sampai ada kejadian hmm. contoh gitu ya mungkin terjadi pada kita hmm. ketika ada barang yang hilang kita sholat insya Allah ketemu gitu <laughs> dan di dalam pikiran kita hanya teringat barang itu betul oke okay, yang paling penting adalah bagaimana kita menjalankan sholat secara khusu hmm. dan pastinya para para dai dan juga daya sudah tidak sabar ingin menelpon ke sini juga hmm. silahkan kita masih kita santikan di 5743476 atau 0215743478 dan mungkin kita informasikan sekali lagi bahwa materi dan juga waktu harus dipergunakan dengan sebaik mungkin. Betul, karena ya. ini merupakan salah satu unsur hmm. penilaian yang, yang dilakukan oleh Dewan Hakim. Yang telah dilakukan oleh uh, Dewan Hakim gitu ya. silakan, ya. Kak. Baik, silakan. Ada yang tersambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Passwordnya dulu Bapak ani walau ayah. ani walau ayah. Baik Pak, terima kasih dengan Bapak siapa dari mana? Pak Hidayat dari Yogyakarta. Pak Hidayat dari Yogyakarta. Baik Pak Hidayat, langsung saja tema kita cara khusyuk dalam sholat waktu yang tersedia hanya 3 menit mohon diefektifkan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kulih wa kafa billahi ajda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul Saudara pendengar dan pemirsa TVRI yang berbahagia di dalam kita kalau membicarakan khusus ini adalah merupakan salah satu harapan dan cita-cita dari kita manakala kita melaksanakan sholat. Ternyata di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 Allah berfirman A'udzu billahi minas syaithanir rajim Fasta'inu bis sabri was shalah Innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahu ilaihi raji'un dan mintalah tolong kepadamu dengan sabar dan sholat. Yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusus. Siapa orang yang khusus itu? Yaitu orang-orang yang yakin bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk ini sangat berat. Tetapi dapat kita capai manakala kita yakin bahwa di dalam sholat itu kita senantiasa bertemu dengan Allah. Saya tutup pernah menerjemahkan ayat ini bahwasanya salat itu adalah silatun waliqaun bainal abdi warobi. Jadi salat itu merupakan nyambung dan bertemu antara abdi dengan Rabbi dengan Tuhannya. Jadi kalau kita uh, jiwa kita itu merasa bertemu dengan Allah. Ada getaran-getaran yang di dalam dada kita bahwa kita bertemu dengan Allah, insya Allah rasa khusyuk itu akan tercapai di dalam diri kita. Itu salah satunya. Mungkin ini dulu apa yang saya sampaikan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hidayat dari Yogyakarta. Cukup hmm. menarik sekali. Betul. Beliau menyampaikan bahwa dengan yakin dengan Allah Betul. akan berpulang Betul. kepadanya. Ya. Antara jiwa dan eh, apa namanya raga harus memang harus dipadukan, dipadukan gitu ya. Dipadukan betul. Hmm, hmm. Dan sepertinya sudah ada masuk lagi Kak. Silakan. Ya, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya Bapak? Uh, Baligul Ani walau ayah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Abu Khalid dari Jantung. Dari Jantung. Baik, Pak Khalid sudah siap ya? Temanya adalah cara khusus sholat. Waktunya dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursali wa ala alihi wa ajma'in para penonton TVRI yang dirahmati Allah Salat adalah suatu gerakan atau upacara yang dimulai dari takbir atau ikram dan diakhiri dengan salam. Tujuannya adalah membina diri agar bisa memahami, menerima segala ajaran Allah dan mau melaksanakan segala ketentuan-ketentuannya. Kepatuhan dan ketaatan kepada ilmunya Allah dibina dan diuji dalam pelaksanaan sholat. Di dalam sholat banyak berisi pernyataan, janji, dan doa, yaitu memadukan harapan kita dengan harapan Allah. Begitu pentingnya ibadah sholat ini sehingga perlu dikerjakan dengan sungguh-sungguh tertib bacaan dan maknanya. Sholat yang bisa salat yang bisa merubah dan ber, berubah cara berpikir dan berperilaku seseorang manusia atau sholat yang berdampak dan membekas dalam kehidupan kenyataan hidup. sholat yang demikian disebut juga dengan sholat susu atau salat qasiyun. Lawan kata dan kebalikan daripada sholatnya adalah sholat sahun. Gambaran sholat sahun dapat dilihat di dalam Al-Quran dan surat Al-Ma'un di mana dikatakan orang yang melakukan sholat adalah orang yang mengabaikan anak yatim dan orang miskin lebih jelasnya kita bacakan kualitas orang yang mengucapkannya. Paling tidak akan selalu ada pemikiran kepada yatim dan orang miskin. Ada beberapa salat khusus yang paling baik kita tuan adalah waktu salat kita menganggap bahwa kita selalu berkomunikasi dengan Allah dan menguasai serta memahami dengan tertib apa yang kita baca dan lakukan dalam surat itu, terutama bacaan dan pemahaman Al-Fatihah. Demikianlah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Khalid dari Jakarta, terima kasih telah berpartisipasi. Ada hal yang menarik juga yang disampaikan Pak Abu Khalid tadi hmm. bahwa kata beliau lawan kata hmm. dari khusyuk itu adalah uh, tadi beliau bilang sahun artinya lalai gitu ya. Hmm. Bisa dilihat dalam surah Al-Maun yang seperti yang beliau apa namanya sebutkan tadi. Nampaknya sudah ada yang bergabung ya, kembali. Ya, silakan Kak. Ya, saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Maksudnya dulu Pak. Beliau ani walau ayat. Mhm, terima kasih dengan Bapak siapa dari mana? Bapak Mubarak dari Lampung. Pak Mubarak dari Lampung. Silahkan Pak langsung saja. Tema kita adalah cara khusyuk dalam sholat. Waktu yang tersedia hanya 3 menit. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والشكر لله على النعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له من جميع العباد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده إلى الشبيل رشاد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Amma ba'du. Hadirin para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. di dalam Al-Quran Surah al toha ayat 14 Allah berfirman Wa aqimu sholata Dirikanlah sholat untuk mengingat kepadaku kata Allah Dengan mendirikan sholat insya Allah Kita akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan catatan ikhlas karena Allah Bukan karena manusia kalau kita mengerjakan ibadah karena Allah insya Allah mudah-mudahan setelah kita mati meninggalkan alam dunia ini kita akan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang hakiki yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Dengan mengerjakan salat insya Allah mudah-mudahan kita akan selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ikhlas karena Allah bukan karena manusia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mubarok dari Lampung. Iya. Cukup menarik sekali. Dan dan satu hal, ah. ini mengingatkan saya akan salah seorang kiai kita yang kondang pada zaman uh, pada zamannya gitu ah. ya. Sampai saat ini juga gitu ya. Dengan cara beliau menyampaikannya seolah kita mengingatkan kembali sebuah nostalgia dengan Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Gitu Betul, gitu ya. karena penekanan intonasi sudah kelihatan kalau Pak Mubarok ini <laughs> sepertinya sudah sering untuk berdakwah semacam itu. Kelihatannya ya. begitu. Tapi Amin. tadi yang yang perlu mungkin apa namanya uh, disimak apa namanya, mengenai uh, temanya. Uh, tentang tema ini menarik kata Bu Agat gitu ya. Hmm. Tentang keikhlasan kepada Betul. Allah itu insya Allah akan memberikan hidayah kepada kita Amin. gitu ya. Amin itu yang <laughs> diharapkan kita semua. Namanya sudah ada yang tersambung lagi. terima lagi. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya Ibu? Baliku Ani Ani. Baik, dengan Ibu siapa dan di mana? Yeni dari Bogor. Dari Bogor. Bu Yeni, semangat ya. Baik, iya, tema hari ini adalah cara khusus dalam sholat Bisa dimulai dari sekarang, silahkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabhi nasta'in Ala muridunya wa din Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa asma'in Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa TV di seluruh Indonesia Pagi ini Usul yang akan dibawakan yaitu Tentang susuk dalam sholat apabila kita artikan arti sholat dalam arti yang asli adalah doa kebaikan sedangkan menurut bahasanya dalam syariat adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat tertentu menurut Idris Ahmad di fikih Syafi'i. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar sholat kita khusyuk yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, sikap hormat, sungguh dan tertib, yang sudah barang tentu menolak sikap memainkan anggota badan, berpaling-paling, terburu-buru, dan sikap seenaknya. Artinya kita harus manina Yang kedua, merendahkan suara dan menyempurnakan tarsio. Yang sudah barang tentu menolak suara yang berlebih-lebihan dalam lagu dan mengerahkannya baik ucapan, lafaz yang tergesa-gesa dan sembrono. Yang ketiga, menenangkan sikap, memusatkan perhatian dan pikiran. Yang sudah berani menolak sikap berdiri yang tidak stabil, mata yang melihat-lihat ke kiri dan ke kanan, dan pikiran yang gelisah atau masih terpaut kepada hal-hal yang duniawi. Dan yang keempat, yang paling penting adalah kita akan menghadap yang maha tinggi, yang maha pemurah, yang maha pencipta, yang maha pencipta alam semesta ini. Apabila kita menghadap atasan kita di kantor, apabila kita menghadap atasan kita dimanapun, tentu kita akan dengan sangat rendah hati. Apalagi ini kita menghadap sang holik. Perasaan ikhlas, niat dalam hati, dan akan menghadap yang paling atas ini, itulah yang paling utama seperti tersebut dalam firman Allah di surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta ta'lamu taqulun. Artinya hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Artinya kita pahami pengertian salat itu adalah doa. Kita minta pada Allah agar doa kita diterima dan salat kita diterima sehingga pada gilirannya nanti salat kita akan bermanfaat dan waqimus shalah inna salata tanha anil fasya iwal munkar. Jadi tinggal salat kita akan menjadi sholat yang mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar karena kesalahan kita. Dan juga kita lihat di dalam Bukhari Muslim inna ta'budallahu karena taru tarahu fa illam takun baik Ibu Yeni, mohon maaf kita harus putus karena waktunya sudah habis. Betul. Tapi menarik sekali bahwa kata beliau hmm. dalam menjalankan sholat harus tertib dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu, itu unsurnya gitu. Tapi tadi ada empat hal yang saya catat gitu ya. Hmm. Yang pertama harus tumak minah itu yang paling penting. Hmm. Yang kedua bacaan juga harus tartil. Kemudian kita harus menenangkan sikap, hmm. baik kondisi badan, sikap, jiwa raga, ketundukan hati dan lain Betul. sebagainya. Yang terakhir kita ini sadarilah bahwa kita merupakan menghadap Rabbul Izzat mengerti Allah yang maha, maha tinggi. <laughs> gitu ya. Amin. Subhanallah nih, materinya menarik. Sayang ya. sekali terputus tadi waktunya ya. ya. Baik, silakan. Hmm, namanya sudah ada yang tertemu kembali. Silakan penonton yang ke-8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak. Dan berurami walau ayah. Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Bapak Farhan di Semarang. Bapak Farhan dari Semarang. Baik Pak, langsung saja tema kita adalah tentang cara khusyuk dalam sholat Waktu yang tersedia hanya 3 menit Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukurillah ala ni'matillah La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd Pendiri yang terhormat Saudaraku muslimin muslimat, mukminin mukminat, pemirsa di dimanapun berada, rahimakumullah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya, sungguh beruntung sekali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Kalau kita merujuk pada ayat ini, maka dapat kita pahami bahwa yang paling khusyuk mengerjakan sholat adalah orang-orang yang beriman. Dengan kata lain, sholat dengan khusyuk hanya bisa dikerjakan dengan landasan iman. Oleh sebab itu, kalau kita ingin sholat dengan khusyuk, maka tentu caranya kita harus benar-benar bisa menjaga dan memelihara iman kita. Kenapa demikian? Kalau kita memang benar-benar beriman kepada Allah, maka kita yakin bahwa Allah lah satu-satunya tempat untuk mengadu, berserah diri dan bergantung dengan segala sesuatu masalah. Oleh sebab itu ketika sholat kita harus benar-benar bisa menghadirkan Allah kita untuk bisa berjumpa dan berinteraksi dengan Allah sampai seakan-akan kita benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan satu buah hadis dari Jibril yang sangat terkenal selama masyhur sekali di antaranya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa ketika Jibril mendatangi Rasulullah minta diajarkan tentang apa itu Islam, kemudian minta diajarkan tentang apa itu iman, iman dan ketika Jibril minta diajarkan tentang apa itu Islam kata Rasulullah a'udzubillah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu innahu yaraka Jelas dari hadis ini bahwa Rasulullah mengatakan beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya meskipun sekali-kali kamu tidak akan bisa melihat Allah tetapi yakinlah bahwa Allah pasti melihat kamu Hadis ini menjelaskan tentang penekanan iman yaitu kita harus benar-benar yakin bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan termasuk sholat kita tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Dengan demikian, maka kita tidak akan berani main-main untuk sholat dan sholat tentunya akan kita kerjakan dengan penuh, sepenuh hati dan dengan sesungguh-sungguhnya kalau kita sudah bisa mengerjakan sholat yang seperti ini, maka kita akan benar-benar dapat merasakan nikmatnya sholat. Ketika kita dapat merasakan nikmatnya sholat, maka kita akan benar-benar sholat kita menjadi khusus. Demikian. Baik, eh, terima kasih Pak Farhan dari Semarang. Ini cukup menarik juga yeah. ya materi yang beliau sampaikan mm -mm. terkait dengan uh, ihsan gitu ya hmm. ketika melakukan sesuatu itu walaupun kita sebenarnya tidak melihat Allah tapi seolah Allah lah yang sudah melihat kita Betul gitu ya dan mungkin harus diperhatikan pula waktu jadi untuk seluruh para dai dan juga daya harus memperhatikan waktu bisa melihatnya di layar kaca Betul. agar pas uh, sesuai dengan waktu. Terkadang karena keasikan lupa melihat waktu gitu. <laughs> karena hanya tiga menit kita memberikan waktu kepada para dai dan juga daya Kita hmm. harus terima dulu. Ya. Assalamualaikum. Baik, passwordnya? Balik Yuhani walau Ya, dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Jarkoni dari Tangerang. Dari Tangerang. Baik Bapak, waktunya hanya 3 menit, bisa diperhatikan dengan baik, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Amma ba'du Segala puji bagi Allah selawat dan salam sama-sama diperintahkan kepada kancing Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baiklah para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada Pada pagi hari ini kita akan mengupas tentang tema kita yaitu cara itu dalam sholat dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama Allah berfirman Qad aflahal mu'minun Alladzina hum fi salatihim khashirun Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman Yaitu orang-orang yang dalam salatnya penuh dan khusyuk Kemudian pada ayat lain Allah berfirman Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu bagaimana teknis dan cara khusus dalam sholat. Dalam kitab-kitab fikih yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, ada tata cara tentang bagaimana kita supaya sholat kita dalam beribadah itu penuh khusyuk. Yang pertama, kita hendak menghadap kepada Allah sehingga kita harus berpakaian rapi dan bersih. Kemudian sholat yang akan kita laksanakan sebaiknya pada tempat yang nyaman di masjid, di musola ataupun kalau di rumah kalaupun suaranya bising, kalaupun dalam kondisi yang berisik, kita bisa usahakan untuk bisa tidak berisik. Kemudian yang kedua, kita uh, sempurnakan uh, rukun dan syaratnya. Kemudian yang ketiga, rumah hina. Artinya laksanakan sholat itu penuh dengan kehati-hatian. Dan kemudian yang selanjutnya yang keempat, sholat kita pusatkan pemikiran kita dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Seolah-olah sholat itu seperti kita menulis atau mengerjakan sesuatu sehingga kalau kita mengerjakan sesuatu kita ingat dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita menulis atau bekerja kita ingat dengan apa yang kita kerjakan. Begitu juga kalau kita sedang sholat kita ingat kalau kita sedang ruku berarti kita sedang ruku. Sehingga sholat itu adalah uh, kesadaran dalam melakukan sesuatu. Nah, dari efek sholat khusus inilah nanti berdampak kepada keseharian kita sehingga kita menjadi orang yang selalu menjadari apa yang kita lakukan. Sehingga kita ingat kalau kita misalkan sedang sholat pikiran kita, pasti kita juga pasti akan memikirkan hal yang lain. Sehingga harus kita pusatkan pemikiran. Semoga dengan teknik itu sholat kita akan khusyuk. Ya, baik. Terima kasih Pak Zarkoni dari Tangerang. Waktunya pas sekali hmm. dan sangat menarik sekali. Saya menarik tentang tata cara kembali ya. diungkapkan oleh hmm. beliau. Tapi ada yang menarik ya. di sisi terakhir itu yang perlu kita garis bawahi adalah tentang efek sebuah sholat itu. Hmm Kata beliau kalau sholat itu dilakukan dengan cara memadukan antara raga dan jiwa mm -hmm. Insya Allah efeknya kita akan sadar apa yang dilakukan gitu Mungkin terkadang selama ini kita melakukan sesuatu nggak sadar itu karena sholat kita tidak tidak khusyuk dan gitu ya. mungkin jangan disuruh-suruh kalau sana sholat ya <laughs> Karena itu merupakan suatu kewajiban gitu ya Kak ya. Betul. Ya. Kita harus terima lagi silahkan Baik Kak. silahkan menelpon yang berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya, passwordnya dulu Pak Balighu anni walau ayah. Baik, terima kasih banyak Pak. Dengan Bapak siapa dari mana? Bapak Ariful Mahali di Wonosari, Jogja. Oh, Pak Ariful Mahali dari Yogyakarta. Baik Pak, tema kita adalah tentang cara khusyuk di dalam sholat Mohon diperhatikan waktunya yang ada di layar Pak Yang hanya tersedia 3 menit Silahkan Pak, bisa dimulai dari sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين Al-Ayah Pemirsa dimanapun berada Hadirin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat Sungguhnya salat itu sangat berat illa alal khasyin. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah mengajarkan beberapa doa yang sangat populer. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu, a'udzubika min ilmin la yanfa. Dari ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Yang kedua, wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Dan Rasulullah juga mengajarkan agar hati kita senantiasa khusyuk, artinya tidak kemana-mana, artinya tidak mikir yang aneh-aneh, hanya semata khuduk tunduk pada Allah. Ibnu Qayyim memberikan salah satu kaifiah tata cara agar salat kita khusyuk. Yang pertama, ka'annaka amamal Ka'bah. Andai engkau salat biar khusyuk, yang pertama seakan-akan engkau berdiri di atas Ka'bah atau di depan Ka'bah karena jarang orang yang ke Mekah kok nggak bisa khusyuk itu tiga kasihan 35 juta yang kedua seperti di belakang engkau adalah malaikat pencabut nyawa itu yang ketiga kanan engkau adalah surga dan di kiri engkau adalah neraka dan yang keempat seperti engkau salat di siratal mustaqim dan yang kelima ini yang perlu kita perhatikan agar sholat kita khusyuk dan punya kualitas. Sepertinya sholat kita saat ini adalah sholat yang terakhir. Artinya apa? Besok Allah sudah tidak memberi kesempatan kita. Artinya kita menjadikan sholat ini sebagai yang terbaik, yang terindah. Kalaupun setelah ini Allah memanggil kita, diharapkan dengan khutnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, karena waktu terbatas, Makanya kita senantiasa menjadikan sholat ini seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Qayyim tersebut. Ada? Baik, Pak Ariful Mahali dari Yogyakarta, terima kasih juga telah berpartisipasi. Sungguh menarik ya, mm -hmm. kalau kita bisa simak bahwa ternyata kalau ingin khusyuk itu mm -hmm. ada kiat lain yang beliau sampaikan. Betul sholatlah seolah-olah kita berada di depan Ka'bah walaupun sebenarnya hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai ke sana. Betul. Yang kedua, ah, sholatlah seolah di belakang kita itu ada malaikat maut gitu Betul. yang akan mencabut nyawa kita. Yang ketiga, sholatlah seakan-akan di sebelah kanan kita ada surga, di sebelah kiri kita ada neraka, neraka. dan yang terakhir ah, kita merupakan uh, yang Baik. terakhir gitu ya. Ya, mhm. kita harus terima telepon lagi. Baik. Kak Kaji. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya Bapak? Baligu anni walau ayat. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Bapak Bayhaki dari Bekasi. Dari Bekasi. Baik, Bapak bisa dimulai dari sekarang, waktunya 3 menit, silahkan. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi kulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم Para dewan juri, pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, Bersyukur di pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama melakukan sholat subuh berjamaah. Kita asik beribadah kepada Allah karena kita menikmati apa yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita pada saat ini. Untuk meraih sholat dalam keadaan yang khusyuk, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita bagaimanakah diri kita bisa memperoleh sholat khusyuk di bagaimana efek daripada kegiatan orang-orang yang bisa mengerjakan ibadah sholat khusus. Kita ketahui bersama berapa besar umat Islam yang mengerjakan ibadah sholat, tapi maksiat tetap berlaku dalam kehidupan diri dia. Lantas apa yang Allah jelaskan kepada kita kalau Allah bilang inna salata tanha anil fahsa'i wal munkar. Tapi kita lihat betapa banyak masyarakat kita ibadah tetap jalan, Maksiat juga tetap jalan. Ibarat kata kita ini berlaku STMJ. Sholat terus, maksiat tetap jalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana diri kita untuk bisa meraih ke, ke, dalam ibadah sholat? Bagaimana diri kita untuk bisa mencapai ini semuanya? Supaya dalam kehidupan kenyataan kita yang ada, kita bisa mengikuti apa yang Allah perintahkan, kita bisa menjauhkan apa yang Allah larang. Kita asik beribadah, tapi keadaan kita asik juga dalam kemaksiatan. Berapa banyak orang yang asik mengurus dakwah, tapi kemudian dia juga menyelewengkan dakwah. Berapa banyak orang yang mengurus ibadah, tapi dia sendiri kadang tidak ibadah. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff? Tatkala Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kita banyak merintah, kita banyak menyuruh, tapi kita banyak yang tidak mengerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Efek sholat yang paling indah tatkala kita selesai mengerjakan ibadah sholat, kita juga menjauhkan diri kita dari perbuatan munkar. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman dan sholat kita termasuk orang-orang yang mengerjakan ibadah sholat dalam keadaan khusus. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bayi Haki dari Bekasi yang merupakan peserta terakhir untuk Teledawa pada hari ini Kak Haji ya. Mm-hmm. Ya, dan mungkin sebelum kita ke evaluasi, ya. kita akan informasikan terlebih dahulu bagi para pemenang nanti. Mm -hmm. Jangan lupa untuk mengirimkan foto ukuran postcard karena ya. nanti akan ditampilkan pada saat grand final. Betul, tidak hanya pemenang pada pada sesi ini, mm -hmm. tapi uh, penyampai terbaik pada sesi-sesi yang ya, lalu pun kita tetap nantikan mhm. gitu ya foto ukuran postcard untuk dikirimkan ke TVRI. Baiklah mungkin uh, sebelum kita apa, memasuki lebih jauh seperti apa tema kita pada pekan depan, mungkin kita akan menyimak terlebih dahulu evaluasi yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh uh, Ustadz kita adalah Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Saya gembira sekali pada pagi hari ini uh, Banyak peserta yang yang bagus-bagus ya uh, Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu uh, Hari ini banyak yang bagus Hanya saja Eh, kesalahan yang yang paling banyak pada hari ini adalah dalam hal membaca Al-Quran. Ada tiga orang yang bacaannya masih salah. Qad aflahul mu'minun itu uh, salah innahu lakabiratun itu uh, salah ada beberapa lagi yang yang uh, yang salah kita mulai dari Ibu Siti ya Ibu Siti bacaannya salah Terus uh, ketika membaca selawat ada beberapa orang wala alihi wa ashabihi uh, tidak disambung ya. Kalau wala alihi wa ashabihi kita nggak masuk ntar. Harusnya waman tabi'ahu uh, dengan apa namanya dengan beberapa versi. Itu kita jadi masuk. Harusnya ditambah Bu ya. Hmm. Itu untuk uh, Ibu Siti, qad aflahul mukminun tadi bacaannya uh, salah. Terus untuk Pak Sofyan ini udah jauh lebih bagus. Uh, cuman baca hadisnya salah Pak Sofyan. Uh, eh, ya rohu uh, eh, ka'annaka ka'annaka ya uh, anta budallah ka'annaka ya rohu padahal ka'annaka tarohu bukan ka'annaka ya rohu. Terus uh, Bapak Hatibi ini uh, bacaan Qur'annya masih salah, tajwidnya juga masih kurang kurang tepat ya. Uh, innaha lakabiratun padahal rotun bukan rotun. Eh, Pak Hidayat uh, juga bacanya uh, salah, Pak Hidayat Qurannya masih salah. Uh, dialognya terlalu datar Pak Hidayat. Untuk Abu Khalid di Jakarta uh, juga uh, akhirnya ya, akhirnya yang kurang tajwidnya catatan saya uh, kurang. Waktunya masih lewat ya, kurang bisa memanage waktu. Pak uh, Mubarak ini sudah bagus uh, cuman juga tadi wala alihinya uh, wala ali Muhammad titik ya jadi kita nggak nggak kedapetan. Uh, selanjutnya pembukaannya terlalu panjang pak. Uh, tapi udah bagus ya uh, gayanya pidato, intonasinya juga bagus. Waktunya masih ada. Ini gayanya udah ngikut Zainuddin MZ, kayak Zainuddin MZ. Waktunya masih ada 34 detik. Uh, sayang sekali kalau dilanjutin itu jadi bagus sekali. Ibu Yeni uh, dialognya terlalu datar Bu. Harusnya ketika kita dialog itu memberi atau menyampaikan. Eh, terus uh, bacaan Qurannya juga masih agak sedikit kurang fasih. Uh, Pak Parhan di Semarang uh, ini ini ini salahnya ada dua kali orang yang salah seperti ini mengatakan kalau Allah Taala auzubillahi rojim ini salah Pak harusnya kalau Allah Taala langsung atau enggak mau bilang auzubillahi rojim tanpa kata-kata kalau Allah Taala nanti auzunya kemana gitu kalau Allah Taala auzubillah ini kan jadi jadi salah Prof ya Eh, terus dialognya tutupnya nggak ada waktu ya. Uh, Pak Zarkasi di Tangerang uh, dialognya datar, uh, waktunya kurang sedikit ya. Dan yang terakhir Pak Pak uh, Pak Arif juga salahnya sama dengan tadi Pak uh, Farhan ya A'udzubillahi minasyaitonir rajim uh, eh, wasainu qala Allah taala a'udzubillahi rajim wasainu bisabri wasalah. Harusnya enggak usah pakai qala Allah taala a'udzubillahi rajim. Yang terakhir Pak Baihaki ini sudah uh, bagus sekali cuman mukadimahnya jadi kepanjangan, Pak. Uh, kepanjangan terus STMJ-nya tadi Apresiasi kurang. Uh, nah ini uh, apa namanya uh, evaluasi dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik. Subhanallah. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan evaluasi buat kita semua khususnya mm-hmm. gitu ya yang iya. mendengarkan tidak saja orang-orang yang disebutkan tadi. Dan mungkin kita akan dengarkan siapakah kira-kira penyampai uh, dakwah terbaik pada kesempatan hari ini. Ya, baik langsung kita umumkan ya. Haji. Mm -hmm. Baik pemirsa untuk pemenang pada hari ini tele dakwah jatuh kepada Bapak Baihaki dari Bekasi dengan jumlah nilai 180. Barakallah mm -hmm. selamat. Jangan lupa untuk mengirimkan foto keran postcard, Pak. Dan kita informasikan bahwa untuk tema pekan depan ya. adalah uh, sholat sebagai penolong. penolong ya. Tadi sebagian besar dari para dai-dai ya sudah mengutip ayatnya gitu uh -huh. ya wasta'inu bis sabri was Itu mungkin salah satunya gitu ya. Atau mungkin bisa dipersiapkan lagi materinya untuk lebih matang Betul. minggu depan. Kalau seminggu insya Allah sudah cukup panjang ya. lah gitu ya. <laughs> Betul Kak Ya. Dan uh, mungkin nampaknya kita harus uh, undur diri dari hadapan para pemirsa semua karena uh, ini merupakan sisi sholat ini selalu menarik untuk kita bincangkan gitu ya. ya dan selalu kita dakwahkan, siarkan kepada pemirsa semuanya. Mm -hmm. Baik. Dan terima kasih kepada Pak Profesor Kiai Haji Dedi Ismatullah dan uh, Ustadz Dr. Eh, Haji Ahmad Musifatullah yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang ikut selalu berpartisipasi dan menyaksikan kesempatan acara uh, kali ini gitu ya. Iya, mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih saya Putri Abad Senen, Kak iya. Haji juga seluruh kru harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Bila Taufik wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh.